<clears throat> Fa'innahu khairu ma'in ala wajhil ardi karena air zam-zam itu merupakan air yang paling mulia, paling baik di atas bumi ini. Kama qala alaihi salatu wassalam sebagaimana hal itu disabdakan Nabi sallallahu Wa qala aidan dan Nabi sallallahu juga pernah bersabda Ma'u zamin lima suri balah Air zam itu tergantung untuk apa diminumnya وإنها طعام طعم وشفاء سقم dan sesungguhnya zam-zam itu adalah makanan berupa makanan bagi yang memakan yang meminumnya dan berupa obat dari segala macam penyakit bagi yang menyiapinya. Wabat syariba minha jama'atun minal akabir لمطالب شريفة فنالوها بفضل الله وبركة رسول الله صلى الله عليه dan banyak daripada orang-orang yang besar dari para aulianya maupun para ulama mereka meminumnya untuk permintaan-permintaan yang sangat agung dan ternyata semuanya terlaksana berkat minum air zam-zam jadi ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting karena tatkala kita tidak tahu akan keutamaan sesuatu maka kita tidak akan mengamalkannya, tidak mau melaksanakannya. Dan tatkala kita tahu maka kita tak, tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja kepada kita. Jadi al-Zamzam ini merupakan air yang diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya air zam-zam itu bersumber langsung dari surga. Dan air zam-zam itu merupakan air yang mubarak yang penuh dengan keberkahan. Jadi rahasia daripada air zam-zam itu kenapa air zam-zam itu begitu banyak kebaikan di dalamnya? Rahasianya itu adalah karena di dalam air zam-zam itu terdapat banyak keberkahan. Nah, ini. Jadi banyak yang tidak paham di antara kita disangkanya yang menyenangkan itu adalah nominal uang yang banyak, anak yang banyak, ilmu yang banyak dan sebagainya. Tidak, padahal yang menyenangkan itu adalah keberkahan. Oleh karenanya di, di dalam beberapa tempat ayat Al-Qur'an Selalu Allah Ta'ala tidak menyebutkan suatu kebaikan kecuali identik dengan keberkahan. Oleh karenanya, para ulama kita itu menganjurkan termasuk Allah jika kita meminta sesuatu apapun itu maka hendaknya kaitkan dengan keberkahan jadi minta ilmu yang barokah istri yang barokah anak yang barokah maka tentunya pasti apa yang kita minta itu membawa keberkahan. Nah, termasuk seperti yang kita bahas sekarang ini adalah air zam-zam. Air zam-zam ini merupakan air yang dituju oleh semua manusia karena kebaikan yang banyak didapatkan di dalamnya itu karena apa? Di situ ada keberkahan. Keberkahan siapa? Nah, jadi keberkahan itu selalu identik dengan orang. Nah, jadi banyak sekarang ini bahkan beberapa golongan daripada kaum muslimin yang menyangka bahwasanya keberkahan sudah nggak ada. Keberkahan itu sama Nabi. Keberkahan itu ketika di zaman Nabi, tapi setelah zaman Nabi nggak ada lagi keberkahan. Seakan-akan semacam itu. Jadi supaya kita paham bahwasanya keberkahan itu berkaitan dengan manusia. Tidak datang langsung kepada Allah Ta'ala tanpa perantara. Ada perantaranya. Oleh karenanya Sayyidina Isa mengatakan bahwa sebenarnya adalah seseorang suatu sosok yang penuh dengan keberkahan. Barokan aina makuntu, di mana aku berada membawa keberkahan. Begitu pula berkaitan dengan sesuatu tempat, lebih barokna nahaulahu. Di dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barokna haulahu. Ini berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan manusia. Tapi langsung keberkahan didapatkan tanpa melalui perantara manusia tidak. Nah, oleh karenanya, jadi kita paham. Jadi kebaikan itu bukan semata-mata selalu kita dapatkan langsung turun dari Allah Taala tidak. Tapi juga ada keberkahan-keberkahan tertentu yang didapatkan oleh seseorang itu melalui orang lain. Tentunya orang lain itu harus dengan mereka-mereka yang mendekat kepada Allah SWT dengan kebaikan pula, dengan ketaatan tentunya. Jadi nggak ada berkah itu di dukun itu nggak ada. Berkah itu di dalam hal-hal yang sifatnya maksiat itu nggak ada. Tapi keberkahan seperti sekarang ini, ini adalah paling besarnya pesugihan. Ini. Jadi kalau kita pedagang, kita hadir majelis taklim, nanti pulang tuh masya Allah tambah laris, uang tambah barokah, warba tambah barokah. Kenapa? Di sini penuh rahmat. Berkat kita bertemu dengan orang-orang yang salah ini, maka kita bertatap muka dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Nah, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang, yang penuh dengan berkah, maka mau tidak mau keberkahan itu menular. Walaupun sebagian daripada mereka itu tidak mengakuinya. Nah, oleh karenanya kita minum air zam. zam. Kenapa kita minum air zam zam? Kenapa orang berebutan minum air zam-zam? Kenapa orang pakai repot-repot pulang dari Mekah membawa air zam-zam? Karena air zam-zam itu adalah air yang penuh keberkahan. Keberkahan siapa? Nabi Allah Ismail. Jadi ternyata identik dengan manusia. Identik dengan sebab. Nah, jadi zam-zam ini sudah diteliti oleh sekian peneliti daripada para profesor di dunia dan mereka semua itu menyatakan bahwasanya tidak ada duanya air zam-zam itu jadi kalau yang lainnya itu air itu itu mineral zat e, mineralnya itu itu paling tinggi itu 100, tapi kalau zam-zam itu sampai 700. Sehingga diwatkan itu kalau zam-zam itu di direbus itu nggak bakal sampai nutup itu sampai apa apa namanya itu keluar utuk itu sampai berbusa itu itu nggak nggak bakal sampai begitu dari saking murninya air zam-zam itu. Dan air zam-zam itu untuk apa saja? Lima suri bala sama dengan Al-Fatihah. Kata Nabi Hasan dalam hadis Al-Fatihah lima suri lima kuri atlah. Pembacaan Fatihah itu dibaca untuk apa saja? Sama zam-zam seperti itu juga. Nah, cuma bagaimana cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya itu air zam-zam itu kita pegang, masukkan tangan ke dalam air itu. Biasanya rupiah itu seperti itu. Kemudian kita bacakan dan kita mengatakan ya Allah Dapat balagami telah sampai kepadaku. Bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, bahasa Jawa nggak apa-apa. Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Ma'uzam zamin lima suri bala Air zam itu seperti yang diniatinya. Tergantung untuk apa diminumnya. Fa'ana asrabuhu ya Allah, maka aku meminumnya ya Allah. Li badai hawati, li sifai maradi, li fathi galbi, li an akuna aliman li an ara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diniati apa saja. Bahkan orang itu kalau mau bermimpi Nabi SAW itu, asalkan dia itu murni gitu. Karena aibon enggak yang ada sekarang itu kan kadang-kadang dicampur gitu. Jadi nggak mau bawa berat-berat dari sana, takut cepat habisnya, akhirnya dicampur. Yang penting kan don Ya husnudon, don. Tapi kan tetap saja kembali kepada pokok masalahnya itu ada berkahnya atau enggak? Iya. Kan beda antara air air bangun sama air zam kan beda. Iya. Dari segi apa? Walaupun kita harus harus iya. husnudon itu kalau tidak dibarengi dengan khasiat sesuatu maka tetap saja tidak akan terlaksana. Walaupun itu Allah Ta'ala akan memberikan Walaupun itu banyak kemungkinan akan kita dapatkan seperti yang kita inginkan Walaupun Nah jadi kata Imam Abdullah di sini tadi Banyak mereka-mereka itu yang telah meminumnya untuk hajat-hajat yang mereka inginkan subhanallah terkabulkan semuanya nah cuma ini adalah sebuah sebuah apa sebuah pesan bahwasanya kalau kita minum air zam itu jangan melulu kita niatnya itu adalah supaya jadi orang kaya itu nomor satu itu biasanya kalau orang ketara itu seperti itu nomor yang nomor satu itu biar banyak uangnya tukunya laris begitu itu dibaca-bacain di lem, dapat di di apa di disiram di bawah batu disiram berapa batu oh, kita minum aja gitu nah, jadi biasa seperti itu usahakan niatnya itu seperti kalau kita nggak bisa meniati dengan niat yang baik niat yang baik itu bagaimana sih relatif banyak tapi niat yang terbaik itu adalah niat seperti yang dinyatakan oleh para ulama karena ulama tidak bertindak sesuatu apapun baik mereka itu e, berupa perkataan, ucapan, tindakan apapun juga pasti itu identik dengan apa yang di, diajarkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya kata para ulama kalau kita itu tidak bisa membaca niat yang baik dalam sesuatu tindakan maka bacalah seperti ini ya Allah aku minum air zam-zam ini seperti niatnya para salafun soleh atau diniati dulu, ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya diampuni dosa-dosa saya. Dibersihkan hati saya. Diberkati hidup saya, harta saya, anak-anak saya, dan semua yang berkaitan dengan saya. Dan seperti yang diniatkan oleh para sahabat saleh. Jadi, selalu kaitkan dengan yang semacam itu. Berapa banyak di antara talibul ilim yang belajar di Madinah, di Hadramut pada waktu itu, kalau mereka itu membaca untuk bermimpi Nabi SAW, itu mujarab. Jadi seperti tadi telah sampai kepadaku ya Allah bahwasanya kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya air zam-zam itu tergantung dengan niat orang yang meminumnya. Maka ya Allah, aku sekarang meminumnya itu dengan niat begini, begini, begini, begini, begini, dan dengan apa yang diniatnya oleh para ulama, para penasaran. Itu diminum. Nah, jadi tiga kali tegukan, jangan satu kali tegukan, tiga kali tegukan kalau bisa. Jadi kalau di Makkah, maka diperbanyak. Karena membersihkan, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekebalan kepada badan kita dari segala macam penyakit. Nah, kenapa air zam-zam itu bisa membawa keberkahan dan bahkan dikatakan kalau seumpama air zam-zam itu disedot kemudian dialirkan kepada seluruh dunia tetap masih cukup dan tidak ada habis. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ini ada yang mukjizat daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan keberkahan daripada beliau, keberkahan daripada seorang nabi. Nah, jadi kalau kita melihat asal usulnya, maka banyak hal yang akan kita bisa ambil hikmahnya. Karena itulah perintah Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Fa'tabiru ya ulil absar." Fa'tabiru ya ulil albab. Ada berapa banyak tempat di dalam ayat kita diperintahkan untuk selalu belajar daripada apa yang terjadi baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi kita ambil pelajaran yang banyak karena itu adalah pengalaman yang sangat berharga kita lihat asal mulanya terjadinya air zam-zam itu kan karena kesalehan orang tua suami yang soleh istri yang solehah di mana diceritakan bahwa Sayyidina Ibrahim ini kawin dengan Sayyidatuna Sarah Sayyidatuna Sarah itu adalah wanita yang sangat cantik tidak ada duanya di zaman beliau seorang wanita yang sangat cantik, tapi tidak punya anak juga. Sekian puluh tahun Nabi Ibrahim itu tahun dengan Sayyidina Sarah, tapi tidak menghasilkan keturunan. Sehingga kemudian Sayyidina Sarah kesian kepada Sayyidina Ibrahim tambah tua, tambah tua, akhirnya disuruh dia itu kawin lagi. Ini kan nggak gampang istri menyuruh suaminya kawin lagi gitu. Ini sudah terpaksa kali gitu. Jadi akhirnya disuruh kawin sama budaknya. Jadi Siti Hajar itu adalah budak dari daripada Sayyidatu Nasara yang diberikan hadiah oleh Raja Namrud. Di mana pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim itu masuk ke Mesir, beliau itu adalah seorang yang pencemburu. Dan tanda-tanda daripada orang bermukmin itu cemburu. Jadi cemburu itu bukan bukan nggak baik-baik, kalau nggak ada cemburunya itu yang tidak baik. Bahkan setiap pintu-pintu surga nantinya kepada Nabi SAW tertulis di, di depan pintunya itu adalah anti haramun ala dayus. Kamu itu diharamkan terhadap laki-laki yang tidak ada cemburunya. Hanya nah, ditanya oleh para sahabat Nabi. Jadi setiap pintu itu ada tulisan anti haramun ala dayus. Kamu diharamkan kepada laki-laki yang tidak ada cemburunya. Ditanya oleh sahabat Nabi dari Rasulullah, siapa dia itu? Dayus nah, itu kata Nabi SAW orang yang masuk ke dalam rumahnya laki-laki yang bukan mahramnya tapi dia biarkan begitu saja. Nah, ini sekarang banyak sekarang rumah kita, tempat keamanan kita, tempat yang harusnya kita jaga, tempat yang harga diri kita di sana hanya dibiarkan orang laki masuk keluar dalam ke dalam rumah kita. Sehingga sebagai sahabat mengatakan beliau Rasulullah, "Kaifal Bagaimana dengan laki-laki dari keluarga istri atau ipar-ipar ibu? Apa kata Nabi SAW? Bal alhamu al-maut, alhamu al-maut, alhamu al-maut. Sampai dua kali Nabi SAW menjawabnya, bahwasanya keluarga istri atau keluarga suami bagi istrinya, atau keluarga istri bagi suaminya, itu dinamakan alhamu. Itu al-maut, bisa menyebabkan kematian. Kematian apa? Kematian keimanan. Kenapa demikian? Nah, karena kalau sudah terjadi, yang na'udzubillah itu zina, maka yang namanya keimanan dan majelis akan dicabut oleh Allah Taala. Ini sekarang yang banyak terjadi sekarang. Jadi di, dibiarkan diremehkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Oh itu kan biasa saja. Kita kan di Indonesia hidupnya biasa-biasa saja seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya pak biasa-biasa saja sampai akhirnya menyebabkan penyesalan di kemudian hari karena apa? Ternyata si suami ini sampai senang kepada adik istrinya. Istrinya ketahuan, ketahuan oleh istrinya. Akhirnya gimana? Runya atau sebaliknya? Saya pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita alhamdulillah banyak yang telepon kepada saya dan sebagainya. Di antara ada yang telepon, seorang suami datang ke rumah saya, datang nih, bukan telepon. Dia menangis, sedih karena tertimpa musibah pada waktu itu. Musibahnya apa? Musibahnya itu adalah istrinya itu selingkuh. dia. Selingkuh dengan siapa? Dengan keponakan suaminya sendiri. Nah, bayangkan gimana sakitnya kalau istri selingkuh aja sudah sakit luar biasa. Ini selingkuh dengan keponakannya sendiri. Kenapa ya? Kita punya semacam ini. Jadi jangan biarkan segala macam yang bertentangan dengan syariat itu kita jalani atau berada di dalam rumah kita jangan. Oleh karenanya kan budaya kita para habaib dengan yang selain habaib orang Arab dan selain orang Arab itu biasanya berbeda. Kalau orang Arab itu masih menjaga yang semacam itu kita jaga. Itu bukan adatnya orang Arab. Bukan adatnya habaib. Bukan adatnya masyaih. Tidak. Tapi ini adatnya orang Islam seharusnya. Nah, tapi kita itu meremehkan. Memang orang Indonesia ini orang baik-baik semuanya gitu. Jadi selalu meremehkan. Kalau meremehkan kebaikan itu nggak bagus. Tapi kalau meremehkan mau ngasih berapa? Ada orang minta minta ngasih berapa? 50 ribu cukup. Nah itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu meremehkan itu, meremehkan dunia, meremehkan uang, nggak ada masalah. Tapi kalau meremehkan agama jangan, meremehkan maksiat jangan. Nah, itu karena bang di balik kemaksiatan itu adalah sebuah kehapusan alhamdulillah. Kalau sampai gitu itu akan nah, seperti ini katanya. Nah, jadi biarkan, ada batasnya. Jadi kalau kita lihat itu rumah-rumah orang Arab itu, itu ada rumah jadi ada ruang depan itu tertutup dengan ruangnya di dalam. Kenapa demikian? Ya supaya tidak gampang mereka itu masuk keluar masuk. Bahkan banyak di antara mereka para hadis kita, para ulama kita itu ketika sering masuk ke dalam satu rumah, maka mereka itu melakukan akan beri. Akan beri itu dilaksanakan itu untuk apa? Supaya menjadi makro. Jadi akad, jadi si alim ini e, melakukan akad dengan putri daripada sahibul bait, kemudian harus dicerai. Nah, sehingga apa? Ibunya menjadi mahram mertua kan? Jadi masuk keluar rumah itu biasa saja. Nah, kenapa demikian? Karena menghindari dosa. Nah, tapi hati-hati juga kalau melakukan ini, takut keterusan. Hmm. Maunya supaya mahram, nggak adanya kelihatan istri, eh, anaknya cantik, anak ah, keterusan akhirnya. Nah, tapi mending gitu. Daripada satu masuk ke rumah dan sebagainya bukan mahramnya, kita ikut nanggung dosa. Satu hal yang kadang-kadang kita itu tidak memikirkannya disebabkan karena kita tidak memperhatikan kepada agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada lima hal kan? Kalau lima hal itu berada dalam satu rumah, maka rumah itu tidak akan masuk ke malaikat rahmat. Sekarang banyak kalau muslimin sudah meremehkannya. Yang pertama patung. Nah ini patung kan banyak celengan itu patung, celengan uang jadi sekiranya kalau sunnah nabi itu e, dikasih nyawa hidup, nah ini nggak boleh. Kecuali kalau setengah kepala saja, setengah, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau utuh nggak boleh, jantungan kunci sama. Itu termasuk apa? Nggak bakal mencegah maksudnya e, malaikat rahmat. Adanya salib, adanya lonceng, adanya anjing. Nah, coba, anjing pun banyak manusia dengan memelihara anjing. Nabi SAW pada bersabda dalam hadisnya, "Manittana kalban ghairu masyiatin wala zira'atin wala hirasatin Intakasa min amalihi kulla yawmin jira'." Barang siapa yang melihara anjing di dalam rumahnya, tapi selain anjing yang untuk menjaga rumah, tapi dikecualikan oleh Nabi SAW. Nah, tapi tetap kalau sama masih ada di dalam rumah, kalau di apa di halaman rumah berarti di halaman itu nggak masuk malaikat rahmat. Masuk rumah, rumahnya nggak masuk malaikat rahmat. Nah, jadi tergantung mau ditaruh mana itu anjingnya Apalagi kalau anjing piaraan, bukan anjing untuk menjaga rumah. Jadi anjing menjaga rumah itu kan beda sama anjing piaraan. Kalau anjing menjaga rumah itu anjing helder yang besar itu. Jadi yang yang yang berani untuk sampai bertindak kalau ada seseorang yang tidak dikenalnya itu namanya helder. Nah yang ada sekarang kan bukan anjing untuk menjaga rumah tapi anjing untuk piaraan. Selama itu peliharaan bukan anjingnya untuk menjaga rumah, menjaga ternak, menjaga ladang, maka kata Nabi SAW akan berkurang amalnya setiap hari satu jiwa. Satu jiwa itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya dari ujung ke ujung yang lainnya itu 15 kilo saja. Jadi berapa yang kita kumpulkan daripada pahala? Setiap hari satu jiwa, setiap hari satu jiwa. Bukan menambah amal karena malah berkurang, malah berkurang. Terus diantaranya adalah kalau ada perempuan yang tidak melepas jenggotnya membuka auratnya sementara di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi hampir rumah kita susah ada untuk kita hindarkan dari hal yang semacam ini. Bahkan berapa banyak kaum muslimin tidak mengetahui. Kalau ada orang sekarat, kalau ada orang sekarat, maka hindarkan dan jauhkan daripada wanita yang haid atau wanita yang terbuka auratnya sementara ada laki-laki yang bukan akhirnya di situ. Kemarin ada telepon, sama Ustaz nah, Ustaz ini ada orang sekarang minta doanya dari mulai kapan komanya ini sudah tiga hari Pak Ustaz sampai sekarang belum meninggal juga hanya nah, saya katakan coba ente lihat ada anak-anak inti di sana yang nggak pakai jilbab hanya nah, dibilang kok oh iya Ustaz anaknya ada yang nggak pakai jilbab supaya jilbab begitu dia pakai jilbab dengan meninggal ya. Hmm. jadi mencegah turunnya rahmat Allah maka kita ingatkan bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika akan dimasukkan ke dalam api yang begitu berkobar besar sehingga begitu dibakar itu api yang sangat besar itu maka malah mereka kebingungan gimana cara masukkannya Nabi Ibrahim ke situ. Apinya itu sangat besar. Saat kota itu melihat kepada api itu, gimana masukkannya ke dalam situ. Akhirnya iblis menjelma menjadi seorang manusia dia mengatakan kasih menjadi jadi yang ketepil tapi besar itu Ditaruh, itu terlempar nanti, gitu. Tapi subhanallah waktu dipakai menjaniknya itu dipegang oleh mereka Jibril, jadi nggak bisa lepas. Mereka nggak tahu, kok nggak bisa lepas ini? Mereka nggak tahu, Dia tahu itu ada mereka Jibril yang memegangnya. Akhirnya apa? Kata Iblis, coba kamu ambil perempuan yang nggak pakai jilbab. Tapi auratnya, suruh pegang sebagian daripada menjanik itu. Begitu dia menepi, maka malaikat tidak berani dekat. Jadi malaikatnya menjauh, iblisnya yang datang. Gitu. Juga di rumah ada semacam itu, akhirnya yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, para hadirin mulai Allah Ta'ala, yakinkan kepada diri kita semuanya bahwasanya semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW semua itu untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, keamanan kita, kesentosaan kita, tidak ada lainnya. Nah, cuma kita subhanallah seakan-akan kita melupakan bahwa kita punya musuh yang sudah bersumpah dalam seumur hidupnya bahwasanya dia tidak akan menjalankan satu kebaikan pun dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin. Siapa dia? Iblis. Jadi dia tidak, tidak akan membiarkan kita sholat, tidak akan membiarkan kita berakhlak yang baik, tidak akan membiarkan kita itu sampai berperilaku seperti perilaku yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan biarkan. Kenapa? Dia sudah bersumpah, semuanya akan dijerumuskan. Tidak ada terkecuali. Nah, kecuali kalau kita tahu ternyata ini adalah musuh, ngapain kita ikut musuh? kalau kita tidak tahu bahwa bahwasanya itu musuh, nah ini yang sulit. Bahkan sekarang ini bukan hanya tidak tahu, bahkan kita cinta kepada musuh. Televisi diaman-emani, kalau rusak televisinya bingung. Tapi kalau Qurannya rusak biasa saja. Nah, karena bak setahun sekali kan dibukanya gitu. Bawa televisi tiap hari dibukanya. Jadi kalau soal rusak, wah bingung mereka. Nah, jadi musuh tapi disenangi, dicintai. Ini sekarang zaman sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari situasi yang semacam ini kecuali ilmunya Nabi juga. Makanya kalau dari al ketika menyebutkan dalam suatu hadis yang sangat panjang tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antaranya adalah mereka berlomba-lomba membangun masjid. <laughs> di antara yang disebutkan dalam hadis itu. Jadi masjid bagus-bagus. Waktu kemarin saya buang-buang eh, lalu saya berangkat ke Lombok. Itu luar biasa masjidnya itu bagus-bagus. Jadi banyak masjid-masjid di sana yang seperti miniatur eh, Madinah. Jadi persis betul. Gitu. Padahal rumahnya rumah biasa. Jadi daerah-daerah biasa bukan daerah elit. Tapi kalau masjid luar biasa, bagus-bagus. Tapi yang sholat yang nggak sampai sholat saja. Satu sholat nggak sampai gitu. Berlomba-lomba bagi masjid, tapi yang sholat tidak ada. Nah, kemudian di akhir hadis itu, Nabi Hasan bersabda, Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil Dan tidak ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah-fitnah yang begitu dahsyatnya nanti di akhir zaman kecuali mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu. Nah, Jadi kalau kita pengen istri kita selamat dari fitnah, anak-anak kita selamat dari fitnah, bala, bala ke pengajian. Biar mereka itu mendengar lewat radio. Supaya kita bebas, supaya kita itu senang. Karena kita sangat lupa. Bukan cuma lupa, sangat lupa Disangkanya yang namanya keberkahan itu dengan usaha. Yang namanya keberkahan itu dengan kita e, mencari berusaha tanpa kita itu mengkaitkan diri kita dengan Allah Taala tidak. Memang benar, kalau kita tanpa usaha itu tidak akan mendapatkan rezeki. Walaupun ada yang semacam itu sedikit, tapi harus ada usaha. Akan tapi yang lebih dari itu adalah segala macam keberkahan yang membahagiakan orang itu selalu berarti dengan ketaatan, dengan kebaikan. Jadi kalau semua suatu suami ini baik, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, maka mereka itu akan mendapatkan keberkahan. Harta yang sedikit tapi bahagia. Dia kesasan hidupnya tapi bahagia bisa senyum setiap hari. Rukun, mereka seolah berjamaah, makannya enak, nikmat. Itu itu namanya keberkahan. Jangan salah. Jadi yang namanya keberkahan yang diminta selalu oleh Nabi SAW itu bukan keberkahan kemewahan, enggak, tapi kesenangan, kebahagiaan. Makan nikmat walaupun sama tempe kan enak. Tapi nikmat gitu. Daripada makanannya enak, tapi seperti Bapak Ciputra itu yang paling kaya di Indonesia, yang punya Cip, eh, apa Ciputra Land dan sebagainya itu, itu dia itu orang terkaya memang di Indonesia. Tapi masalahnya lidahnya itu sudah tidak bisa merasakan lagi yang namanya asin, yang namanya pahit, yang namanya manis itu nggak bisa dirasakan karena apa? Sarafnya sudah mati. Nikmat jadi makan pohon sama, makan nasi sama, makan keju sama rasanya. Makan lombok, makan jajan sama rasanya. Enak, nikmat gitu. Enggak ada nikmatnya. Nah, ini namanya hidup aja barokah. Uangnya melimpah banyak tapi nggak barokah. Nah, jadi cari keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah yang menyenangkan, itu keberkahan. Nggak mungkin seseorang itu mendapatkan keberkahan kalau dia itu suka maksiat atau bermaksiat nggak mungkin. Dia seorang pedagang, tapi suka menipu orang, suka membohongi orang, di dalam yang dapat bakal bahagia coba lihat catat baik-baik yang semacam itu nah tapi kalau semua didapatkan keberkahan itu hartanya itu dengan apa dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW maka pasti harta walaupun sedikit akan membahagiakan nah itu maksudnya oleh karenanya jangan salah sangka jangan salah kaprah ingat Nabi SAW telah bersabda bahwa setiap harta yang didapatkan dengan haram tidak membahagiakan tapi menyengsarakan dan setiap hal yang dapat dengan halal pasti membahagiakan dan tidak akan menyengsarakan. Itu sudah banyak petunjuk-petunjuk akan hal itu dari dalam Al-Quran, dalam hadis, pengalaman para nabi, para salihin, para sahabat-sahabat nabi, semua seperti itu. Nah, sedangkan mereka sekarang yang sekarang ini yang ada ini, yang banyak ini, walaupun kita harus menjaga hati, jangan sampai kita sudon. Ini berarti tidak barokah hartanya dan sebagainya tidak. Nah, tapi kita lihat kenapa seakan-akan uang banyak tapi tidak membahagiakan. Seperti sekarang ini ada satu orang, dulunya orang tak punya. Sekarang menjadi orang yang kaya, raya, karena dia punya e, harta waris dadakan. Gitu. Jadi nggak disangka sebelumnya. Tapi akhirnya ada yang paling kecil kecelakaan. Jadi dia itu dapat warisan itu setiap tahun dapat 3 m, dapat 3 m setiap tahun. Dibagi orang tiga cuma, saudaranya dua, ibunya satu. 3 m dibagi orang tiga, bayangkan. Tapi semenjak itu kehidupannya itu jadi nggak seperti dulu lagi. Dulu masih bisa mondok, anaknya nurut sama orang tuanya. Sekarang sudah sendiri-sendiri, mencar-mencar. Bahkan adiknya yang perempuan itu yang kecil itu kecelakaan, akhirnya kakinya itu eh, apa hancur sehingga memerlukan kepada perawatan dan menghabiskan uang yang begitu banyak ratusan juta. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi bukan membahagiakan, tapi justru menyengsarakan. Apa gunanya? Jadi apa gunanya semacam itu? sedikit tapi barokah. Itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, maka tidak mungkin kita itu bisa menuju ke sana bersama-sama keluarga, anak, istri kita, kecuali dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Nah, jadi seperti air zam-zam ini adalah sebuah bukti dan pelajaran bagi kita. Ternyata air zam-zam yang begitu dirasakan keberkahannya oleh semua orang di dunia ini itu keberkahan daripada seorang yang soleh yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, keberkahan daripada seorang suami yang soleh Nabi Ibrahim alaihissalam, keberkahan daripada seorang istri yang soleh jadi saya kena hajar. mana pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu um, me, apa, me, me, me, di, me, diperintahkan Allah Taala untuk meletakkan Siti Hajar sama putranya Sayyid Ismail yang masih kecil di lembah bersang gak ada orang gak ada penduduk pertama kali yang tinggal situ adalah Siti Hajar sama Nabi Allah Ismail bayangkan nggak ada orang nggak ada penduduk nggak ada apa di situ dia bawa makanan banyak memang persiapan nah, tapi kan pasti ada batasnya habisnya air ada batasnya makanan ada batasnya sampai akhirnya nggak ada makanan sama sekali bingung Nah, bahkan ketika Sayyidina Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya, maka Siti Hajar mengatakan dia itu dengan perasaan yang sangat melongso. Hmm, dia itu merendahkan hati dengan kata-kata yang lembut nasi kepada suaminya dia mengatakan, wah suamiku nanti kalau makan ini habis, kami akan cari di mana? Kalau malam hari kami akan tinggal di mana? Ini adalah tempat yang tandus. Bagaimana kami akan menjaga diri kami, kami membentengi diri kami daripada binatang buas? Akhirnya setelah dia itu tidak tega Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah perintah daripada Allah. Maka si istri yang soleh itu mengatakan selama itu tidak berantah daripada Allah Taala maka pasti Allah tidak akan membiarkan kita. Berangkatlah engkau. Allah. Itu kesalehan orang istri yang soleh. Akhirnya begitu sudah habis semuanya tampaklah air jam-jam yang sangat barokah itu. Artinya kita minta kepada Taala semoga kita diliputi dengan keberkahan, harta kita keberkahan ada, umur kita dipenuhi dengan keberkatan, dan anak-anak istri kita, keluarga kita semua berkah dan semoga kita mendapatkan keberkahan dunia sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah, punya salih, alhamdulillah, al